rahasia-rahasia bersuci. Tadi dijelaskan oleh Imam Ghazali wa minas sunani dan termasuk daripada sunnah-sunnahnya orang di dalam kamar mandi atau sunnah-sunnahnya orang di dalam pemandian umum fil hammam sebagaimana uh, sudah kita sama-sama diperjelas yang dimaksud al-hammam di sini adalah di mana ada pemandian umum dan airnya hangat. Sebagaimana dijelaskan di minggu kemarin di dalam pemandian umum kemudian air tersebut dihangatkan dengan uh, kompor api begitu. Nah, kemudian baru orang-orang yang ingin menghangatkan badannya tadi masuk ke dalam uh, tempat tersebut untuk menghangatkan badannya sambil memikirkan bahwa saya sekarang ini ada di dalam jahanam. Jadi dia memikirkan seakan-akan ini adalah dia di dalam jahanam. Ya. Kemudian juga diberlakukan kondisinya itu agak sedikit mirip dengan dengan jahanam. Jadi digelapkan dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian kita harus jaga adab-adab di dalam pemandian tersebut, yaitu tidak boleh ada orang yang masuk ke situ. Apalagi lawan jenis seperti perempuan dan lain sebagainya tidak boleh. Ya. Dan kita pun di diperbolehkan masuk ke dalam pemandian tersebut dalam keadaan tertutup ya tertutup auratnya entah pakai sarung atau entah pakai celana atau entah pakai apa yang jelas dia tertutup auratnya auratnya laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut sampai ke lutut kemudian tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama di situ seperti misalnya onani dan lain sebagainya ya di sini dikatakan sunnah-sunnahnya Allah yusallima inda duhul. Tidak perlu dia mengucapkan salam saat dia masuk. Jadi kalau datang masuk ke pemandian tidak usah assalamualaikum tidak perlu ya. Karena tempat itu bukan tempat untuk ibadah, bukan tempat dekan ya. Nah, meskipun kita niatkan untuk ibadah di situ mandinya kita, niat taubat, niat ibadah. Tapi tidak perlu kita masuk dengan mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam. Wa in sallama alaihi lam yujib bilafdhi salam. Jika dia harus mengucapkan salam atau ada orang lain yang masuk sudah mengucapkan salam, maka tidak wajib bagi kita untuk melafatkan radis salam atau menjawab salamnya dengan kalimat wa'alaikumussalam tidak wajib kalau ada orang lain yang sudah jawab kalau tidak ada orang tidak ada orang lain yang sudah menjawab eh, tidak ada orang lain yang menjawab maka diwajibkan kita menjawab diwajibkan ya sebagaimana seperti jumatan kalau khutbah jumah itu khatibnya khutbah ada orang lain waktu kita duduk di pinggir atau di mana di tengah masjid sini ada orang datang kemudian permisi assalamualaikum itu bagaimana kita ya kita jawab waalaikumsalam ya meskipun makruh menjawabnya <laughs> tapi karena ini hukum wajib raddu salam ya wajib dijawab jawab salam kan hukumnya wajib yang memberikan salam hukumnya sunnah yang menjawab hukumnya wajib sehingga kalau ada orang datang mengucapkan salam kepada kita, maka tidak wajib dilafatkan dengan ah, waalaikumsalam jika tidak ada orang lain yang menjawab. Kalau ada orang lain yang menjawab sudah tidak perlu kita jawab. Ya. baliyaskut bahkan disunahkan diam. In aja bagairo jika ada orang lain yang sudah menjawabnya. Ya. Wa in ahabba gala, jika kau ingin menjawab, adalah sudah ada sudah ada orang lain yang menjawab, tapi kita ingin menjawab, maka lebih baik jawaban orang yang uluk salam kepada kita dengan jawaban afakallah semoga Allah menyembuhkan penyakitmu ini dia datangkan untuk istihmam dia datangkan untuk rendem rendem dengan air hangat ya, sehingga waktu dia datang mengucapkan assalamualaikum ada orang lain jawab waalaikumsalam maka kita ingin menjawab juga Nah, jangan jawab dengan waalaikumsalam, maka jawablah dengan afakallah. Semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Itu jawabannya. Wala ba'sa bi an dakhil. Boleh mau bersalaman dengan orang yang ada di dalam pemandian itu boleh, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat tidak boleh ada di dalam pemandian itu perempuan. Tidak boleh, ya. Tidak ada boleh perempuan. Jadi harus sejenis. Kalau memang perempuan, perempuan semua. Lemang laki, laki semua. Tidak boleh ada beda jenis, tidak boleh. Jadi boleh kita bersalaman dengan orang yang ada di pemandian tadi dan mengucapkan pertama kali sebelum kita berbicara dengan ucapan afakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu atau semoga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitmu untuk memulai pembicaraan. Baru kita bicara, bagaimana kabarnya, sehat? Ada yang dirasakan? Anda kok bisa ada di sini? Ya begitu. Hamam dulu itu ada rendeman. Ya, Suma layuk sirul kalam fil hammam. Kemudian jangan banyak bicara di dalam kamar mandi. Tidak boleh. Makruh hukumnya, bukan haram. Ya, makruh hukumnya. Berbicara banyak di dalam kamar, mandi di tidak disukai. Walaya graul Qur'ana illa sirran. Tidak perlu membaca Quran kecuali boleh dibaca Quran itu dengan sir, dengan rahasia. Di batin atau dengan rahasia. Yang Ghazali lebih memilih kepada dengan rahasia maknanya adalah Sebagian ulama mengatakan dengan rahasia itu hanya didengar sendiri. Tidak boleh didengar orang lain itu sudah sir namanya. Ada ulama seperti seperti Imam Asy-Syaikh Ali Syibramilisi mengatakan bahwa boleh dibaca dengan rahasia dengan tidak dikeluarkan suara cuman komat kamit saja. Boleh. Di masalah bismillahirrahmanirrahim ya tidak ada suaranya. Kalau siran kan biasanya kalau jumhurul ulama mengatakan siran bismillahirrahmanirrahim. Kita sendiri yang dengar, orang lain tidak dengar tidak dengar dengan jelas ya. tapi pendapat Ali Syibram Milisi lebih tepat yaitu dengan cara boleh dengan komat kamit ya sementara jumhur ulama syafi'iyah mengatakan tidak boleh kecuali dengan hati ya karena di dalam kamar mandi seperti di jeding di kamar mandi di kamar di WC itu tidak boleh kita baca Quran apalagi sampai berteriak-teriak begitu tidak boleh makruh hukumnya ya bahkan kalau ada unsur kita ingin mengejek Quran bisa kufur wallahi billah haram dan kufur dia bila ya sirran wala ba'sa bi idharil isti'adzah minasyaiton boleh kalau mengucapkan ta'awud kepada Allah minta pertolongan atau perlindungan dari kepada Allah taala dari godaan syaitan boleh dikeraskan tidak apa-apa di kamar mandi itu di pemandian A'udzubillahi minasyaitonir rajim begitu boleh wala ba'sa bi idharil isti'adzah boleh ditampakkan atau di agak sedikit dijaharkan agak sedikit diperjelas suara isti'adahnya, suara ta'abudnya itu boleh. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Tapi sampai bismillahirrahmanirrahimnya sir lagi. Dengan perlahan lagi. Ya, minasyaiton. Wa yukrahu dukhulul hammam bainal isya'in. Makruh masuk ke dalam pemandian antara maghrib dan isya. Makruh hukumnya. Ya, tidak boleh. Jangan jangan diusahakan masuk ke pemandian itu kalau bisa pagi, sore, begitu. Jangan antara maghrib dan isya Limada? Wa gariban minal ghurub atau masuk ke dalam kemandian hampir terbenamnya matahari. Makruh hukumnya. Bukan haram tapi makruh. Hampir terbenam matahari kita masuk ke pemandian umum tidak boleh. Makruh hukumnya. Fa inna dzalika waqtu intisyari syayatin karena dua waktu ini adalah waktu bertebarannya setan. Katanya orang Jawa dulu namanya candeolo istilahnya candi olo candi olo itu yaitu waktu-waktu itu ya keluar gernu syaitan itu di waktu itu jadi syaitan bertebaran di mana-mana menggoda anak manusia Bani Adam itu waktu antara maghrib wal isya sehingga jangan keluar di saat itu makanya orang tua-tua dulu kalau maghrib wal isya anaknya di rumah ngaji ratib ngaji ratib ngaji ratib habis itu belajar dan lain sebagainya Ya, kemudian wala ba'sa bi an yudlikahu ghairuh. Boleh ada orang lain yang memijit-mijit kita punya badan boleh selama bukan paha ya, bukan di atas lutut, di bawah lutut atau di atas pusar boleh. Dan sejenis, ya mijit laki sama laki, oleh perempuan ya sama perempuannya. Boleh dipijat, boleh tidak masalah. Wagat nugila dzalika an Yusuf bin Asbat sebagaimana dinukil dari Yusuf bin Asbat dia pernah berwasiat agar orang lain ausa bi an yughsilahu insanun lam yakun min ashabihi. Dia pernah berwasiat agar ada orang lain bukan dari temannya, bukan dari temannya, agar ada orang lain yang bukan dari temannya untuk memandikan badannya, untuk menggosok-gosok begitu. Mijit, menggosok-gosok boleh, dipijiti begitu. Itu dari Yusuf bin Asbat. Wagala innahu dallakani fil hammam marratan Kata beliau, orang ini yang bukan temanku ini pernah menggosok tubuhku di dalam pemandian tersebut atau di dalam pemandian umum tersebut sekali. Fa'aratu an ukafi'ahu bima yafrahu bihi. Aku ingin untuk membalas jasanya apa yang membuat dirinya senang. Istilahnya kalau zaman kita kan ya tukang pijit tadi itu dikasih uang gitu ya 10 ribu apa 5 ribu apa 15 ribu aku kepingin membalasnya jasanya dia ini karena dia telah memijit aku punya badan ini aku ingin untuk saya beri uang kenapa kok bukan dari temannya biasanya kalau sama temannya itu kan kalau mau diberi itu kan tidak usah oh, ini sama-sama teman kok oh. tidak apa-apa nanti saya memijit kamu punya badan nanti saatnya saya juga habis mandi saya akan kepingin kau yang mijit saya badan saya <laughs> Jadi ada balas jasa di situ. Itu makanya dia tidak suka seperti itu. Jadi yang minta dibijit itu adalah yang memijitnya adalah harus orang lain. Itu menurut Yusuf bin Asbat itu. Sehingga dia katakan orang ini pernah memijit badan saya, menggosok-gosok badan saya. Saya kepingin membalasnya dengan sesuatu yang dia senangi. Wa innahu la yafrahu bidalik dengan saya memberikan jasa sama dia atau uang atau hadiah sama dia, dia senang dengan hal itu. Saya kepingin begitu yang dipakai sama dia. Itu menurut Yusuf bin Asbad. Wa yadullu ala jawazihi dan menurut daripada dalil bolehnya orang lain memijit dia punya badan setelah dia habis mandi. Dalilnya apa? Marwa ba'du sahabah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersinggah di satu tempat turun Rasulullah dari ontanya apa jadi kudanya bersinggah di satu tempat fi ba'di asfarihi di dalam sebagian perjalanan Rasulullah Nabi kemudian datang turun di bersinggah di tempat itu fanama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanama ala batnihi Rasulullah tengkurap tidurnya ini jadi tidur di atas perutnya tengkurap begitu Rasulullah wa abdun aswad yaghmizu dhahrahu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ya membayar seorang budak hitam untuk memijit-mijit punggung Rasulullah. Yaghmizu dhahrahu. Memijit-mijit punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fagultu kemudian sahabat yang melihat Rasulullah ini tadi berkata, bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fagala innan nagah tagah hamad bi." Sesungguhnya aku dulu pernah naik unta kemudian unta itu melemparkan tubuhku. Karena saat itu waktu tubuhnya Rasulullah tengkurap begitu, dibijit oleh seorang budak hitam, dilihatnya di belakang punggung Nabi Muhammad ini ada bagian yang memar, biru gitu. Ya, sehingga sahabat saat itu bertanya, "Apa ini ya Rasulullah, kenapa kok biru?" Bagian punggung Nabi. Nabi mengatakan, "Innan nagah hamad bi." Dulu aku pernah naik onta, ditendang sama onta Rasulullah ya sepak gitu kemudian jatuh Rasulullah Ya menandakan bahwa beliau adalah lihat Rasulullah saja jatuh ya terkena pedang terkena tombak itu dilempar onta artinya begitu padahal Rasulullah kalau kita mengetahui bagaimana hakikat Rasulullah yang sebenarnya onta pun cinta sama Rasulullah ya nah untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad eh, dengan ketawaduannya dia tampakkan bahwa ini basyarum mithlukum tapi yuha ilayya gitu manusia tapi diberi wahyu sama Allah thumma mahma faragha minal hammam ketika selesai dari pemandian orang selesai ada mentas dari mandi mentas dari pemandian apa syakarallaha azza wa jalla ala hadhihi ni'mah hendaknya sepatutnya ia bersyukur kepada Allah taala karena Allah memberikan nikmat ini bisa mandi dia seger badannya nikmat alhamdulillah ala hadhihi nikmah begitu ngomongnya alhamdulillah atas nikmat yang diberikan sama Allah kepadaku ini fagad gila sehingga dikatakan oleh sebagian ulama almaul har fisyita minan na'imil ladzi yus'alu anhu sehingga dikatakan bahwa sesungguhnya air panas yang dibuat untuk mandi di musim dingin, syita itu musim dingin air panas yang dibuat untuk mandi di musim dingin itu termasuk nikmat yang diminta atau nikmat yang dicari orang. Itu nikmat itu, luar biasa itu. Musim dingin mandinya pakai air panas. Wah, nikmat luar biasa. Minan na'imil ladzi yus'alu anhu, yang paling diminta oleh manusia di zaman itu. itu. Fagala bin Umar radhiyallahu anhuma ibni Umar, anaknya Sina Umar, namanya Abdullah Umar, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, al minan alladhi ahdathuhu hadha min jihati syar'i. Dikatakan bahwa pemandian yang sekarang ini kita dapatkan kata Ibnu Umar termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah taala yang mana diciptakan oleh manusia yang bentuknya seperti sekarang ini itu adalah kenikmatan uh, pemandian yang diminta atau pemandian yang dianjurkan oleh syarak oleh syariat. Jadi dibikin pemandian begitu Bukan seperti kita pemandian umum jadi satu di situ satu-satu tempat laki perempuan nyelup dalam situ. Lah itu mungkarat kalau begitu. Kemungkaran itu. Pemandian yang dimaksud adalah pemandian seperti jabiah begitu. Jadi ada sendiri itu. Pemandian jabiah itu kalau di Hadramut sana itu orang masuk ke dalam kamar mandi dibuka bajunya dilepas dengan membaca bismillahirrahmanirrahim masuk kemudian ngerendam. Ada air panas, ada yang dingin, ada yang ada Ya itu di sana tuh begitu. Jadi mandian kemudian ditutup jedingnya. Nah, pintunya ditutup begitu. Ya. Nah, seperti itu. Itu jihati syarak. Itu yang diminta oleh syariat seperti itu. Kemudian dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum amma min jihati tibbi faqad gila al-hammamu ba'da an-nawrah amanun minal judam wa gila an-nawrah fi kulli shahrin marrah tudfi'ul marrata safra wa tunqil launa wa tazidu fil jima' وقيل بولة في الحمام قائما في الشتاء أنفع من شربة دواء وقيل نومة في الصيف بعد الحمام تعدل شربة دواء وغسل القدمين بماء بارد بعد الخروج من الحمام أمان من النجرس ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه هذا حكم الرجال وأما النساء فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام وفي البيت المستحم والمشهور أنه حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة ودخلت عائشة رضي الله عنها حماما من سقم بها فإن دخلت لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ wa yukrahu lirrajuli an yu'tiyaha ujratal hammam fayakunu mu'inan laha 'alal makruh. Dikatakan di sini setelah selesai kita mengetahui bentuk pemandian yang diminta oleh syariat, bentuk pemandian yang diminta oleh syariat yang dianjurkan oleh syariat, kemudian menurut jihati tip sekarang. Kita lihat pemandian yang dilihat dari bagian kesehatan menurut ukuran dokter kesehatan bagian medis ya Fagad gila dikatakan alhamamu ba'dan nurah amanun minal judam bahwa pemandian yang diberikan kapur kapurit nah, air yang diberikan kapurit itu itu bisa menyembuhkan atau bisa mencegah dari penyakit kusta lepra judam itu lepra kusta ngorontok gitu itu amanun minal judam sebagian ulama mengatakan begitu dari ilmu kedokterannya ya sehingga kalau pemandian air hangat tersebut diberikan kapurit tapi jangan terlalu banyak maka itu amanun minal judam bisa menyembuhkan atau bisa mencegah daripada penyakit kusta aman dari penyakit kusta wakila anurah fi kulli syahrin marrah cukup sekali, dalam sebulan jangan terlalu sering tiap minggu diberikan nurah atau diberikan kapurit kurang bagus ya sebulan sekali diberi kapurit ul marrata safra bisa menyembuhkan bintik-bintik kuning atau bintik-bintik hitam pada bagian tubuh kita. Karena ada orang tuh kan namanya keringet buntet, itu namanya marata sofra. Ya, marata sofra itu seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa bintik-bintik hitam seperti misalnya kudis dan lain sebagainya, marata sofra. Itu dapat menyebut ya, dapat menyembuhkan itu. Watunggil laun dapat menjernihkan kulit putihnya kulit kulitnya kalau memang hitam kulitnya menjadi kulit hitam hitam yang bersih tidak bersisik begitu ya kalau memang kulitnya putih maka kulit putihnya akan menjadi kulit putih yang bersih tidak kemudian bentol-bentol merah-merah atau hitam-hitam enggak ya itu kalau ada kapuritnya maka perlu adanya dengan dikasih kapurit sedikit saja untuk membersihkan kita punya badan yang ada wa tazidu fil jima' dan bahkan bisa menguatkan kita untuk uh, ber, anu melakukan hubungan kalau suami istri. Ya, ada kekuatan tersendiri di situ. Wagila baulatun fil hammam gaiman fi syita anfa min syarbati dawa. ini. Orang kalau habis dari pemandian itu mungkin dia kebelet yang namanya buang hajat kecil. Buang air kecil. Itu jangan buang air di pemandian situ. Ya, keluar dari pemandian. WC dia pergi nah, ya, pergi ke WC. Jangan nanti buang di situ dia. Enggak ada yang tahu aja Ustaz. Pokok saya di dalam sini. Eh meskipun begitu kan orang kan mandi di situ. Ya kan? Eh, kalau kita buang hajat di situ bagaimana baunya? Meskipun ya airnya kan banyak Ustaz kan enggak masalah. Ya, betul air banyak, enggak berubah, ya. Suci masihan. Kalau enggak berubah, kalau berubah najis. Kan begitu. Ya, sekarang yang bagus itu adalah kita mentas dari pemandian, kita buang hajat kecil, air kencing gitu, ya kencing di dalam pemandian dalam keadaan berdiri kencing setelah kita dari dari mandi dalam keadaan berdiri di musim dingin ya itu lebih bermanfaat daripada minum obat ini musim dingin yang di Mekah loh musim dingin di tanah Arab sana bukan musim dingin di Indonesia musim dingin di Indonesia nikmat ya nikmat musim dingin di Indonesia itu ini musim dingin di tanah Arab sana tanah Arab sana kalau dingin itu dingin betul dingin betul sehingga sampai pecah-pecah itu kita punya tubuh itu mengeluarkan darah itu musim dingin itu namanya syita ya itu dikatakan oleh Imam Ghazali kalau musim dingin orang kencing berdiri itu lebih bagus daripada minum obat karena orang Arab dulu kan jarang minum air sehingga kencingnya agak sedikit susah agak sedikit repot ya dan dikatakan bahwa tidur di waktu musim kemarau panas musim kemarau safe panas sehingga berkeringat. Nah, dan keringat itu bukan seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan musimnya tropis. Tropis ya, mau mu'tadil Indonesia. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ini soif. Musim panas betul. Nah, tidur di musim panas setelah kita mandi di pemandian itu menyamai dengan minum obat. Sehat badannya maknanya. Sama dengan kita minum vitamin gitu. Sama. Sehat badannya. Ya. Bahkan dikatakan mencuci kaki atau kedua kaki kita dengan air dingin setelah kita keluar dari pemandian amanun minan nigris maka kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari penyakit apa? nigris itu, farises tidak terkena farises kita tahu farises ya? percak-percak itu loh di bagian kaki itu, farises itu penyakit semacam, semacam, semacam penyakit tulang itu farises itu, nah seperti itu itu disembuhkan sama Allah tidak akan terkena penyakit itu itu kalau cuci kaki setelah dari pemandian. Nah, habis nyelup dari pemandian kemudian mentas jangan nandukan. Nah, wudu, habis wudu kemudian baru dicuci kakinya begitu selesai baru salat dua rakaat sunnatul wudu. Wa yukrahu sabbul ma'il barid 'ala ra'si indal khuruj. Makruh. Apa namanya? menuangkan air dingin di atas kepala kita. Waktu habis dari pemandian air hangat kemudian kita keluar dari pemandian tersebut kemudian kita ambil air kemudian kita guyurkan badan kita diawali dari kepala makruh hukumnya ya wa kadza syurbuhu begitu juga minum air setelah kita habis dari pemandian kita minum air terlalu banyak tapi kalau tidak terlalu banyak tidak apa-apa ya tapi kalau terlalu banyak makruh hukumnya bisa madarat badan kita sakit atau apa ya hadza hukmur rijal ini adalah untuk laki-laki Hukum ini adalah untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan Ustaz, wa amman nisa'u lain. Ya, ini ada buahnya ini. Wa amman nisa'u adapun untuk kaum wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirrajuli an yudkhila halilatahul hammam. Tidak boleh. Haram hukumnya seorang suami memasukkan istrinya ke dalam pemandian umum, tidak boleh. Tidak boleh hukumnya. Wa fil baitil mustaham atau di rumah atau di tempat yang untuk menghangatkan badan istrinya. Biar istrinya rendem di situ. Meskipun sama-sama perempuan, tidak boleh. Tidak dihalalkan kata Rasulullah. Seorang suami gandeng istrinya masuk, kemudian nanti saya yang bayar. Jangan, ya. Cegah perbuatan seperti ini. Wal masyhur pendapat yang di dalam hadis yang masyhur dikatakan annahu haramun ala rajuli dukhulul hammam ila bimizar. Begitu pula laki-laki tidak boleh masuk ke dalam pemandian kecuali dengan menggunakan penutup kain yang sempurna, bimikzar, sarung. Ya, atau penutup kain yang sempurna untuk menutupi badan atau auratnya. Harus begitu. Wa haramun 'alal mar'ah dukhulul hammam illa nufasa aw maridah. Begitu pula kaum wanita. Haram memasuki pemandian umum kecuali yang boleh masuk ke dalam pemandian tersebut adalah wanita yang nufasa. Nufasa itu adalah nifas yang habis mengeluarkan darah nifas, habis melahirkan atau maridah, perempuan yang sakit. Badannya sakit atau mungkin peranaannya kurang sehat atau badannya mungkin kurang fit, boleh masuk, tidak apa-apa. Itu pun bersama dengan kaum wanita yang lain. Ya. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah masuk ke dalam pemandian min sagamin biha karena dia pernah merasakan sakit pada badannya Siti Aisyah istri Rasulullah masuk ke dalam pemandian di mana di situ pemandian banyak dari kaum wanita yang sejenis eh, yang seperti beliau juga merasakan sakit Siti Aisyah pun masuk ke dalam pemandian itu menghangatkan badannya keluar dari pemandian itu sehat kembali fa in dakhalat li daruratin fala tadkhul ila bimi'zarin sabiq kalau memang harus masuk ke dalam pemandian itu karena ada kepentingan darurat maka masuklah dengan menggunakan penutup atau dengan kain yang sempurna jangan dibuka ya jangan dibuka Wa yukrahu lirrajuli an yu'tiha ujratal hammam. Makruh suami memberikan istrinya uang agar istrinya masuk ke dalam pemandian tanpa hajat. Tak boleh. Tanpa hajat. Dia bilang sama istrinya, ini saya kasih uang 50 ribu, datang bagi ke pemandian itu rendem. Tanpa hajat, tidak ada rasa yang dirasakan penyakit sama wanita tersebut dan wanita itu bukan tidak ada hajat alhasil. Nah, ini makruh hukumnya. Makruh hukumnya, ya, tidak haram tapi makruh hukumnya fayakunu mu'inan laha alal makruh karena suami seperti ini adalah menolong istrinya untuk berbuat makruh makanya makruh hukumnya menolong perbuatan makruh makruh menolong perbuatan haram haram gitu menolong perbuatan halal halal ya Kemudian an-nau' fima yahdutsu fil badani minal ajai wa hiya Bagian kedua, apa yang ada di dalam badan kita dari bagian-bagian tubuh yang harus diperhatikan ada delapan bagian tubuh yang harus diperhatikan pada badan kita ini supaya kita menjadi muslim yang zahir batin kita suci zahir batin kita itu suci ya apa yang pertama al awal sya'rur ra'si sya'rur ra'si itu rambut kepala rambut kepala wala ba'sa bihalgihi liman aradat tanzif boleh rambut kepala itu dicukur gundul halak namanya cukur gudul sampai habis pelontos begitu kalau dia ingin membersihkan tubuhnya atau membersihkan badannya boleh dicukur sampai habis halak ya tak apa-apa wala ba'sa bitarkihi liman yudahinuhu wa yurajiluhu mau kemudian dicukur cuman sebagian boleh mau tidak dicukur boleh tak apa-apa tapi bagi laki-laki yang bisa menjaga kerapian rambutnya Diminyaki rambutnya, disisiri rambutnya dan tujuan bukan untuk eh, hal-hal yang kemudian meniru orang-orang fasik. Nah, niru orang-orang fasik tidak boleh. Nah, banyak kan orang fasik kan dia begitu, lakukan hal-hal yang seperti itu. Itu tidak boleh. Ya, dipanjangkan rambutnya tujuannya adalah untuk foya-foya, tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya itu hebat dan lain sebagainya, eh, fasik ini, tidak boleh, ya. Maka boleh diperpanjang rambutnya dengan dijaga, disisiri atau diminyaki dan lain sebagainya. Illa idza tarakahu gazaan au gat'an kecuali kalau memang dicukur sama orang tersebut disisakan. Afwan, seperti halnya kebanyakan dari apa ya istilahnya? Ada sebagian orang yang nyukur rambutnya kemudian menyisakan jambulnya. Gaza namanya. Ya, atau menyisakan kayak itu. Orang zaman sekarang kan ada Dicukur pinggirnya sini, yang sini tidak dicukur. Itu namanya gozak namanya. Ya, itu makruh. Bahkan kalau meniru hukum fasik haram hukumnya. Meniru orang-orang fasik hukumnya haram hukumnya. Ya, atau tidak dicukur cuman ini selivir bawah ini. Rambut anak kecil itu. Itu ya itu termasuk gazak. Wahwa dakbu ahli syatarah. Itu adalah kebiasaan orang-orang asing gitu. Orang-orang barat, Amerika, orang-orang itu orang-orang asing, bukan orang Islam, ya. Jadi tidak boleh disisakan. Kalau emang dicukur, dicukur semua. Kalau emang tidak mau dicukur ya jangan dicukur, cuma dijaga kerapian rambutnya. Biar panjang begitu tapi disisir, diminyaki, begitu. Jangan dibiarkan rambutnya tumon nanti. Ya. Kemudian au arsalat dawaib ala hayati ahli syaraf haitsu sara dzalika syi'aran lahum atau memang dibiarkan rambutnya biasa begitu, tidak dicukur, cukup biasa panjang biasa tapi tidak terlalu panjang sekali sehingga kebiasaan dulu orang-orang ahli ilmu atau orang-orang yang punya eh, orang-orang eh, di zaman Imam Ghazali itu orang-orang ahli ilmu, orang-orang ahli takwa, orang-orang yang menjaga kerapian tubuhnya, menjaga hatinya, biasanya seperti itu, syiaran lahum. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abi Hanifah itu kalau sebagian eh, biografi itu mengatakan Imam Syafi'i itu rambutnya sampai segini. Sampai di bawah telinga sini begitu. Tapi dijaga sama Imam Syafi'i, sisir, iminyaki rambutnya, ya, tidak didawul-dawul begitu, tidak karu-karuan, tidak. Nah, itu kebiasaan mereka karena untuk syiar, ya, mereka lebih mengutamakan syiarul Islam di situ. Fa'innahu idalam yakun syarifan kana dzalika talbisan, sebab kalau bukan orang-orang ahli ilmu bisa jadi menipu, bisa jadi menipu. Orang-orang ahli ilmu biasanya yang memanjangkan rambutnya begitu. Tujuannya orang mengatakan oh, orang yang memanjangkan rambutnya biasanya ini adalah ulama alim ini. Itu biasa dulu begitu Imam Ghazali. Kalau tidak dipanjangkan rambutnya cuman mengelabuhi masyarakat awam saja. Khawatirnya begitu zaman zaman Imam Ghazali dulu. Kemudian agala athani sya'ar syarib, rambut atau kumis. Sya'ar syarib ini, kumis ya, bulu kumis. Itu termasuk daripada bagian tubuh kita yang harus kita perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wagat gala Shallallahu Alaihi Wasallam gusus syarib. Gusus syarib artinya adalah potong, cukur e, kumis kita, gunting. Gusus syarib, gunting kumismu. Wafilaf lafdin akhir dari lafat yang lain dikatakan juzus syarib. Juzus syarib artinya adalah cukur kumismu, cukur, suruh cukur kumisnya dengan gunting atau dengan keroan begitu ya juzu syarib wa fi lafdin akhar dalam lafat yang lain hufus syawarib wa'ful liha hufus syawarib artinya lingkarkan buatan ah, buatlah bagian e, kumismu itu melingkar ya tidak kemudian menutupi merahnya bibir ini nah, enggak ya melingkar cukur sampai melingkar begitu sampai di bawah atau di atas di atas humratu syafah, di atas merahnya bibir yang atas. Hufus syawarib, ya. Wa'ful liha adapun lehyah biarkan panjang. Lehyah atau jenggot ini biarkan panjang. Hmm, jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Kumisnya yang panjang, jenggotnya tidak ada. Nah, itu tidak bagus, ya. Biarkan jenggotnya panjang, tapi tidak terlalu panjang betul. Panjang sampai kil-kilan, tidak bagus itu, ya. Panjang dalam arti kata panjang yang sempurna yang baik, tampilannya itu yang yang yang betul-betul memukau atau yang simpatik begitu ya. Supaya Islam itu dipandang oleh orang-orang di luar Islam bersih. Nazif begitu. Ya. Maka dikatakan hufus syawarib artinya lingkarkan atau cukurlah kau punya kumis itu melingkar wa'ful liha biarkan lehyahnya memanjang tidak apa-apa ya ai ij'aluha hifafas syafah au haulaha ai haulaha jadikanlah di sekitar haula syafah itu di bagian lingkaran bibir atas ya lingkar melingkar begitu jadi tidak sampai turun ke bawah sekitarnya hifafah syai' haulahu kan dikatakan sesuatu yang melingkar itu adalah bagian di lingkaran eh, di, di atasnya atau di pinggirnya sebagaimana uh, ayat Allah Subhanahu wa taala berbunyi wataral malaikata hafina min haulil arsy engkau akan melihat ya Rasulullah para malaikat itu hafin hafin itu melingkar haulal arsy di sekitar arsy kerajaan Allah taala melingkar jadi tidak dekat jadi kalau ini wadah di sekitarnya sini bukan di dekatnya sini tapi di sekitarnya sini ya, di luar di luar wadah itu atau di luar tempat itu sama jadi kalau kumis itu jangan pas di pirahnya bibir ini atau di pinggir sini agak sedikit ke atas nah, menyukurnya gitu ya agak sedikit ke atas Haulah syafah wa fi lafdhin akhar uhfu Ai wa hadha yush'iru bil istiqsal. Uhfu, uhfu maknanya adalah uh, cukur sampai betul-betul sangat. Cukur betul-betul sangat. disangatkan untuk dicukur sama Rasulullah. Ini kumis ini. Hingga dikatakan Imam Ghazali wa hadha yush'ir bil istiqsal ini memberikan pengertian agar dicukur habis. Ini cukur habis ini. Ya, sebagaimana orang-orang ahli sufiyin menyukur eh, kumisnya habis habis cukur kumisnya kalau nyukur jenggot tidak boleh ada yang bilang haram ada yang bilang makruh ada yang bilang khilaful aula nyukur jenggot ini tapi kalau menyukur kumis ada yang bilang sunnah dicukur saja jangan sampai dihabiskan ada yang bilang cukur uhfu cukur yushir bil istiqsal dicukur sampai habis begitu ya wa gauluhu huffu fu dulu ala maduna dalik cukur sampai jangan tapi jangan sampai habis cukup sampai di atasnya saja sini ya alhasil kalau yang namanya kumis boleh digunting boleh dicukur boleh dihabiskan terserah tapi jangan lehyah jangan jenggot kalau jenggot biarkan biarkan panjang tapi panjang jangan terlalu panjang panjang boleh disisiri tapi kemudian digunting setelah ba'dal gablah sunnahnya setelah ba'dal gablah itu begini ya, kalau jenggot kita lebih cukur sebelahnya ya itu seperti itu itu yang dianjurkan oleh Rasulullah tanpa tujuan untuk mengelabui awam. Kalau mengelabui orang awam, melabui orang mengelabui atau menipu orang-orang yang tidak tahu, dikiranya dia seorang alim, ulama, padahal dia bukan ulama, bukan orang alim, tidak boleh. Ya, maka e, biarkan saja, dijaga saja lah ya itu ala kadarnya. Cukup pendek saja tidak apa-apa. Tidak perlu sampai terlalu panjang sekali. Kemudian <clears throat> dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman iyas alkumuha fayuhfikum tabkhalu dikatakan jika mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang satu perkara kemudian engkau fayuhfikum apa namanya mereka men, mencegah tidak kemudian mereka berikan tabkhalu pasti engkau akan berbuat bakhil kepada mereka maknanya makna hifaf di sini hifaf maknanya adalah menggunting habis mencegah ya jangan sampai turun ke bawah ini kumisnya ini ya begitu jadi ai yastagsi alaikum betul-betul jaga betul-betul jangan sampai turun ke bawah kumisnya cegah ya kan sebagian ulama mengatakan kalau sampai kumis kita itu turun sampai menutupi merahnya bibir eh, doa kita tidak digabulkan sama Allah ya, sehingga harus dikrok begitu ya dicukur dirapikan minta untuk dirapikan amal halak falam yarid Adapun untuk di apa namanya di, di dicukur habis begitu itu ada ada pendapat tapi tidak ada tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya yang datang yang menerangkan untuk dicukur sampai habis yang namanya kumis ini. Ya. Wal ehfa al-garib al halgi nugila anis sahaba Adapun hanya dicukur saja sedikit itu ada. Ada dalil. Sahabat-sahabat juga begitu. ya, ya ada sahabat-sahabat juga begitu ya, dicukur sedikit tidak sampai menutupi merahnya bibir yang atas ini. Sekiranya seperti itu. Dengan nadhara ba'du tabi'ina ila rajulin ahfa syaribahu sebagian uh, kaum tabi'in, tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat. Sebagian kaum tabi'in meli pernah melihat ada seorang laki-laki yang ahfa syaribahu, menggunting habis ini nih, kumisnya. Cukur habis kumisnya, dikerok. Ya. Faqala kemudian tabi'in tabi eh, si tabi'in tadi mengatakan Zakartani ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan kepada laki-laki yang menyukur habis kumis tadi mengatakan bahwa engkau telah mengingatkan aku dengan masa sahabat Rasulullah karena sahabat Rasulullah kebanyakan juga dicukur habis kumisnya ada sebagian sahabat Rasulullah yang cuma digunting aja kumisnya Nah, karena tabiin tadi melihat ada laki-laki yang menyukur habis kumisnya, sehingga dia katakan kepada laki-laki ini bahwa aku teringat kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena engkau telah menyukur habis kumismu. Tadi ada sahabat yang juga dicukur habis kumisnya. Ya, ada yang cuma digunting sedikit. Wa galal Mughirah ibn Syu'bah. Telah berkata Mughirah ibn Syu'bah, "Nazara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat aku kata Mughirah bin Syu'bah, "Fagatala syaribi." Sedangkan waktu itu kumisku panjang. Kata Mughirah, kemudian Rasulullah memanggilku, "Fagala, ta'ala, kemari kau wahai Mughirah." Fagusahuli ala siwak. Tolong gunting kau punya kumis ini jangan terlalu panjang sampai pada ukuran siwak. Nah, siwak ya. Jadi ya, digunting di atasnya sini. Ukuran siwak kalau diletakkan di bawahnya sini, gunting sampai di atasnya sini saja. Ya, sisakan sedikit di atas begini. Fagusahuli ala siwak. Gunting rambutnya ini, kau punya kumis ini. Jangan sampai turun ke bawah sampai kau menutupi merah bibirmu. Wala ba'sa bitarki subaleh. Boleh, tidak apa-apa kalau kita meninggalkan kumis yang ada di pinggir ini. Sibalen namanya. Ada yang bilang subalen. Subalen itu adalah rambut yang menutupi bagian pinggir ini. Jadi bukan di atas, tapi di bagian pinggir sini. Itu namanya subaleh Ada yang bilang subalen, ada yang bilang subal, sibalen. Boleh. Kalau ini dibiarkan panjang tidak apa-apa. Asal jangan kumis depan atau kumis atas boleh meninggalkan subaleh ini bagian pinggir ini wahuma tarafas syarib bagian pinggir kanan kirinya kumis boleh fa'ala dzalika Umar wa ghairuh sebagaimana hal itu diperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dan sahabat Nabi yang lain meninggalkan itu tapi jangan sampai panjang begitu ya sampai jadi engkoh-engkoh begitu nah, itu kurang bagus itu Ya, kita pokoknya jangan meniru ahli syatarah, jangan meniru orang-orang yang di luar Islam. Tiru yang namanya cara Islam. Ya, ala kadarnya aja lah. Begitu, ya. Di anna dzalika la yasturul fam. Karena bagian-bagian pinggir kumis ini kan tidak menutupi mulut. Kalau kumis kan nutupi mulut. Bagaimana kalau kumisnya panjang begitu sampai nutupi mulutnya kalau makan begitu diangkat begitu baru minum Menutupi mulut itu yasturul fam namanya, ya wala yabqa fihi ghamarat ta'am dan tidak tidak mungkin kalau kita makan sesuatu akan tersisa di sini. Kalau kumis mungkin tersisa. Panjang kumisnya, dia makan itu akan ada sisa nasi di sini. Yang tertinggal. Ya, makanya kumis dicukur. Kalau subalen tidak perlu tidak apa-apa. Tapi cuma ala kadarnya saja. Idla yasilu ilaih. Karena tidak mungkin makanan akan nempel di situ. Wa gauluhu sallallahu alaihi wasallam adapun hadis Rasulullah sallallahu sabda Nabi Muhammad, "U'ful liha" Panjangkan lehyahmu secukupnya, jangan terlalu panjang. Ai katsiruha, lebatkan lehyahmu. Biar lebat lehyahnya ya, senggotnya biar lebat. Wa fil khabar di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain mengatakan annal yahuda yu'funa syawaribahum wa yagussuna lihahum khalifuhum Lihat hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya orang Yahudi itu membiarkan kumisnya yang panjang Sedangkan mereka menyukur habis jenggotnya. Nabi mengatakan, "Fakhalifuhum." Kau harus nyeleweng dari Yahudi, tidak boleh mengikuti Yahudi. Sebaliknya, kalau mereka orang Yahudi memanjangkan kumisnya, menghabiskan jenggotnya, justru kita menghabiskan kumisnya, memanjangkan jenggotnya. Itu lebih bagus. Itu mukmin. Kalau orang Yahudi sebaliknya, memanjangkan kumisnya, menghabiskan jenggotnya. <laughs> Fakhalifuhum, tidak boleh nyelamai mereka, nyamai mereka. Khalif harus. Sebagaimana orang Yahudi kalau nyemir itu pakai rambut hitam, pakai semir hitam. Rasulullah mengatakan Yahudi pakai semir hitam, fakhalifuha. Harus beda sama orang Yahudi. Nabi itu benci betul sama orang Yahudi. Sehingga dalam segala perkara jangan beda, jangan sama dengan orang Yahudi. Semir dengan semir coklat atau dengan semir merah. Kalau emang rambutmu sudah putih. Gitu. Orang Yahudi itu kalau kelihatan hitam betul, semir putih sama mereka. Tapi kalau kelihatan sudah putih semuanya, semir hitam sama mereka. Itu orang Yahudi, ya. Itu kita harus berbeda dengan mereka. Nabi yang memerintahkan, fuhum, bedalah dengan mereka. Bahkan sebagian ulama wakarah wakarah ba'dul ulama il halak waraahu bid'ah. Dikatakan sebagian ulama mengatakan tidak boleh dicukur habis jenggot ini. Bahkan kata sebagian ulama kalau dicukur habis jenggot ini hukumnya bid'ah ya telah menyala, menyeleweng dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan khilaful aula, menyalahi yang utama. Jadi yang bagus adalah dibiarkan begitu, tapi kita lihat pantasnya. Jangan terlalu panjang, juga jangan dihabiskan sama sekali. Kumis pun juga demikian, boleh dicukur habis, boleh mau disisakan sedikit untuk digunting, tidak apa-apa. Rambut pun juga demikian, jagalah kebersihannya, mau panjang boleh tidak apa-apa asal disisiri kemudian diminyaki kemudian tidak ada niatan atau untuk meniru orang-orang fasik dan lain sebagainya nah, penjagaan tersebut juga penting penjagaan tubuh juga penting membersihkan badan membersihkan kuku kita untuk dipotong dan membersihkan daripada apa yang harus kita bersihkan daripada lekuan pada lekuan-lekuan badan kita seperti bagian di bawah lutut bagian di bawah ketiak dan lain sebagainya itu yang diajarkan oleh agama seperti itu sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang nazif karena dikatakan bahwa al-iman an-nadhafah minal iman. Meskipun ini bukan hadis. An-nadhafah minal iman. Kebersihan itu adalah menunjukkan orang itu mempunyai iman. Nah, ya, sehingga kalau orang mau menjaga dirinya dengan kebersihan, insyaallah kebersihan zahir tadi ini menandakan bahwa hatinya dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya mengerti apa itu tuntunan syariat dengan sebaik-baiknya sehingga kita insyaallah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridainya fid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.